Salawat beserta salam semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati azani Allah ayyakum jami'a. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas permasalahan yang dikenal dengan al-wasail allati tusilu ila asyirkil akbar. Beberapa amalan, beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam syirik syirik besar. Ikhwani wa akhawati azani Allah ayyakum jami'a sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwasanya dosa yang paling besar dosa yang paling besar dan dosa yang ancamannya paling keras yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah syirik. Karena itu dengan sebab dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa perbuatan, menjadikan beberapa amalan juga diharamkan karena sebab apa? Karena sebab perbuatan dan perkataan ini bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirik syirik besar. Jadi karena syirik besar adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, dosa yang apabila seorang terjatuh ke dalamnya maka tidak ada kata selamat untuk dia. Maka Allah Subhanahu wa taala karena sebab ini mengharamkan beberapa perkataan dan juga beberapa perbuatan yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirik syirik besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran menerangkan bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah seorang yang datang kepada kita yang menerangkan kepada kita semua jalan yang akan menyebabkan kita selamat dan juga telah memperingatkan kepada kita semua jalan yang menyebabkan kita binasa.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 Beliau itu adalah orang yang sangat merasa berat tatkala ada sesuatu hal yang memberatkan menimpa kalian. Nabi SAW itu adalah seorang yang apabila melihat seorang muslim atau kaum muslimin susah, maka beliau juga merasa susah. Harisun alaikum. Beliau itu adalah orang yang selalu berharap kiranya kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu adalah orang yang punya sifat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beri, beriman. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bagaimana beliau ini alaihi assalatu wassalam terhadap umatnya. Dikatakan, "Inna masali wa masalun nas kama sali rajulun naran." Permisalan aku dan permisalan umatku adalah sama seperti seorang lelaki yang menghidupkan api. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan sebagai seperti orang yang menghidupkan menghidupkan api. Falamma adaat atma haulahu ja'al al-farasu wa hadhihi ad-dawabu wa hadhihi dawabu allati taqa'u fin nari yaqa'na fiha. Maka tatkala api tadi sudah dihidupkan, maka tatkala api tadi sudah membara dan terbakar dan terang di sekitarnya, maka kita lihat kalau di waktu malam, kata Nabi SAW, datanglah binatang-binatang kecil. Ya, binatang-binatang kecil, serangga-serangga yang ingin apa namanya? masuk ke dalam ke dalam api karena melihat begitu terang maka serangga pun datang sehingga akhirnya bisa saja serangga ini nanti terba terbakar maka ada seorang lelaki yang menghidupkan api tadi berusaha agar serangga ini Ya binatang-binatang kecil ini tidak masuk ke dalam ke dalam hati. Akan tetapi lelaki ini kalah karena begitu banyak serangga dan sulit untuk di, dihalangi sehingga akhirnya serangga-serangga tadi pun terbak terbakar dalam api. Maka Nabi SAW mengatakan, akulah ibarat orang tadi. Aku berusaha menyelamatkan kalian dari dari neraka. Dikala tak kala panggilan banyak mengajak kalian ke dalam neraka, maka aku berusaha menarik, ya menarik apa leher-leher kalian agar kalian tidak terjatuh ke dalam neraka akan tapi kadang-kala aku kalah dan kalian masuk ke dalam ke dalam neraka. Ini kata Nabi alaihi wassalam. Ini menunjukkan bagaimana sifat Nabi SAW adalah orang yang selalu berusaha menerangkan agama ini dengan benar dan berusaha semaksimal mungkin agar kiranya kita ini jauh dari jalan-jalan yang membinasa, membinasakan. Karena dengan itulah Nabi saw berusaha menjaga kemurnian, kemurnian tauhid berusaha menjaga kemudian tauhid dengan semurni-murninya. Karena itu nanti ada beberapa amalan yang hukum asalnya tidak kesirikan, akan tapi karena amalan atau perkataan ini menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesirikan, akhirnya juga diharam diharamkan. Karena itu kita akan sebutkan ya, ada tiga beberapa masalah, kita akan sebutkan tiga. Tiga perkara ini adalah perkara yang paling utama yang menjatuhkan seorang ke dalam ke dalam kesirikan. Yang pertama ini sudah kita bahas, yang pertama, akan tapi kita ulang sedikit, ya mungkin saja kembali mengingatkan, atau kalau ada yang ingat mungkin nanti kita tanya. Yang pertama adalah al-ghulu fisfalihin. Sebab yang paling utama yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam kesyirikan adalah hulu. Apa arti hulu? Berlebihan. Berlebihan. Ini sudah kita bahas dalam kisah apa ini? Sudah kita bahas dalam kisah apa ini? Pembicaraan tentang masalah berlebihan di dalam mencintai orang-orang saleh, di dalam mencintai orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu taala sudah kita bahas dan pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah siapa? Kisah siapa? Umatnya yang melakukan kesyirikan karena sebab berlebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Rasul pertama di muka bumi. Siapa itu? Rasul pertama di muka bumi. Nuh alaihi assalatu wassalam. Nuh alaihi assalatu wassalam. Jadi Allah mengatakan menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana sebab umat itu melakukan kesyirikan karena mereka berlebihan di dalam mencintai orang-orang orang-orang saleh. Nabi SAW secara umum telah melarang kita untuk melakukan sifat ini yaitu berlebih berlebihan. Apa kata Nabi SAW? Ya kumul gulu. Hati-hatilah kalian dari sifat gulu berlebihan. Fa'in nama ahlaka qablakum al gulu sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sifat berlebih berlebihan. Dan telah kita terangkan bahwasanya sifat gulu ini yang akhirnya menyebabkan kaum Nabi Nuh jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan disebutkan dalam sejarah patungnya kan ada berapa? Patung mereka. Wudda eh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa yaghutha wa ya'uq wa Ada lima berhala. Lima berhala ini asal asal muasalnya adalah orang saleh. Tatkala orang saleh ini meninggal, mereka buat patung. Mereka buat patung. Ya, mereka buat patung, mereka gambar sehingga akhirnya lambat laun orang-orang yang berilmu sudah meninggal akhirnya generasi yang tidak tahu ilmu menganggap bahwasanya patung ini dahulunya diibaratkan oleh nenek moyang mereka sehingga akhirnya patung ini disembah. Dan patung ini akhirnya nanti disebutkan dalam sejarah, patung inilah yang menyebabkan kesyirikan terjadi di kalangan orang Arab. Jadi ada seorang bernama uh, Amr bin Luhai. Dia ini tatkala berangkat ke Sam dilihatnya orang tatkala beribadah uh, mengibadati patung, dia itu apa namanya? tertarik gitu. Kayaknya ini agama bagus gitu. Kemudian dia bawa ini agama baru ini yaitu agama berhala ke kota Makkah yang asal muasalnya adalah agama Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kemudian dalam mimpi dia didatangi oleh siapa? dikabarkan bahwasanya di tempat ini ada patung-patung yang sudah terkubur dengan e, terkubur dengan apa? Terkubur dengan e, pasir ya. Karena waktu kaum Nabi Nuh kan ditenggelamkan. Kemudian patung ini akhirnya terbawa air Eh, kemudian setelah itu terdamparlah dalam satu tempat, kemudian setelahnya karena sudah tidak diperhatikan lagi maka terkuburlah patung ini dengan pasir. Sehingga akhirnya orang ini di mimpinya diperintahkan untuk mengorek lagi itu tempat sehingga akhirnya dikorek dan didapatlah patung-patung ini. Wadan, Suwa'an, Yagusa, yaukawanatra, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Sehingga akhirnya kesyirikan pun terjadi, terjadi kembali sebagaimana dahulunya terjadi pada kaum Nabi Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Karena itu ikhwani wa akhwati azan yang Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sebab yang paling utama Sebab yang paling utama seorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan adalah berlebihan di dalam mencintai orang-orang orang-orang saleh. Bagaimana bentuk berlebihan di dalam mencintai orang-orang saleh? Yang pertama, bentuk berlebihan itu adalah tatkala seorang itu memuji orang saleh melebihi daripada apa yang dia miliki. Dipujinya setinggi tingginya. Sebagaimana sebagian orang ada yang memuji Nabi SAW melebihi akan kedudukan Nabi sendiri alaihi assalatu wassalam ya coba perhatikan bagaimana seorang sufi pernah berkata dalam syairnya dia mengatakan fa'inna min judika ad-dunya fa'inna min judika ad-dunya wa darratiha wa min ulumika ilmu Allahi wal kalami sesungguhnya termasuk kedermawaanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kedermawaan yang engkau berikan kepada dunia dan yang semisalnya. Dan sesungguhnya ilmu itu sangat luas ya Rasulullah. Sebagaimana luasnya ilmu lau mahfud dan pena yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Berarti di sini dikatakan bahwasanya ilmu Nabi SAW itu meliputi lau, lau mahfud. Jadi kalau seandainya ilmu Nabi alaihi salatu wassalam meliputi ilmu lau mahfud, maka tentunya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti ilmu Allah swt. wa taala. Ini kesyirikan. Jadi berlebihan. Yang pertama, bagaimana bentuk suara itu berlebihan? Di antaranya adalah berlebihan di dalam menyan, menyanjung. Ya, berlebihan di dalam menyanjung. Uh, kemudian kita lihat ya bagaimana orang-orang Rafidhah, Syiah mereka juga berlebihan di dalam menyanjung imam-imam mereka. Di mana mereka mengatakan sesungguhnya kedudukan imam kami di bawah malaikat, di atas nabi sedikit. Di bawah malaikat, di atas nabi sedikit. Karena itu mereka mengatakan ada imam maksum mereka yang dua, yang dua belas. Eh, imam maksum mereka yang dua belas. Mereka mengatakan bahwasanya kedudukan imam ini di antaranya Hasan, diantaranya Husain, uh, Husain. Hasan tidak masuk ya. Husain, Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al Hanafiya dengan yang lain-lainnya, mereka ini menduduki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah, di bawah para malaikat akan tapi sedikit di atas para para nabi ini berlebihan ya ini berlebihan di mana ini bentuk e, berlebihan di dalam menyanjung ini sebetulnya warisan dari siapa dari orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung itu warisan dari orang-orang Nasara di mana orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung siapa Isa putra putra Maryam ini yang pertama kemudian Secara besar sudah kita terangkan kemarin ya dalam pembahasan cerita Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian sebab kedua yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan kemudian diharamkan oleh Islam, ini juga sudah kita bahas sedikit banyaknya dalam pembahasan kita pada pada pembahasan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam Yaitu taswirul aulia wasalihin. Kalau yang pertama yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirik besar adalah berlebihan di dalam mencintai, berlebihan di dalam menyanjung, maka di sini sebab yang kedua adalah perbuatan menggambar orang-orang yang dianggap saleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa ala. <clears throat> Karena itu ikhwani kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab menggambar itu menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka Islam mengharamkan menggambar dan Islam mengharamkan gambar. Tentunya di sini gambar yang punya nyawa yang dimaksudkan. Di antaranya Nabi SAW telah bersabda, In asad dan nasi azaban yaum al al mukawirun." Sesungguhnya orang yang paling keras adabnya nanti di akhirat adalah tukang tukang gambar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi saw Abdullah bin Abbas juga pernah datangi oleh seorang lelaki Laki ini mengatakan, "Ya Abdullah bin Abbas, ini rajulun sawwiru hadhihi suwar." Wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya profesiku adalah menggambar. Tukang lukis. Saat sini fiha. Bagaimana hukum kerjaanku ini Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Semua tukang gambar ada di dalam neraka. Semua tukang gambar ada di dalam neraka. Yajju ja'alahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan satu azibuhu fi jahannam. Setiap gambar yang dibuat akan nantinya diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya untuk meniupkan nyawa. Tatkala tidak bisa maka Allah yang meniupkan nyawa dalam gambar ini di mana gambar ini yang sudah hidup nanti di akhirat diperintahkan untuk mengadap penggambarnya di akhirat nanti. Coba perhatikan bagaimana keras ya sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Eh, Kemudian beliau mengatakan in kunta labud dafa'inan fasna isyajara wa malanat talahu. Kalau seandainya memang keprofesimu itu adalah menggambar, maka gambarlah yang tidak punya nyawa. Gambarlah pohon, pemandangan yang tidak punya tidak punya nyawa. Kemudian dikatakan juga dalam hadis surat Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan kepada Abil Hayyat Al Asadi, seorang tabi'in, "Ala aba'atuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Nabi SAW ke Yaman. Di antara wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana beliau wasiatkan ini juga kepada sahabatnya dari kalangan tabiin. Apa wasiat Nabi? Allah tidak suratan illa kamastaha. Hadis riwayat Muslim. Janganlah engkau biarkan ada gambar kecuali kamu hapus. Jadi menghapus gambar, menghilangkan gambar ini perintah siapa? An Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wala qabran musyrikan illa sawaitahu. Engkau tidak tidak boleh membiarkan ada kuburan yang ting, tinggi. Kecuali harus engkau ratakan dengan tanah. Maksudnya ratakan ini yaitu e, sebatas satu jengkal atau satu jengkal setengah. Ya, adapun dengan yang lebih tinggi dari, daripada ini maka diperintahkan oleh Nabi wasallam sesuai dalam riwayat Muslim untuk dirata, diratakan. Jadi ini wasiat Nabi salam kepada Ali bin Abi Thalib yaitu tidak membiarkan gambar kecuali harus dihapus dan tidak membiarkan kuburan yang tinggi kecuali harus dirata diratakan. Karena itu, ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang muslim untuk bermudah-mudahan di dalam masalah gambar dalam semua jenisnya, baik gambar yang dilukis maupun gambar secara potret, foto. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Apalagi kadangkala gambar yang eh, apa namanya sampai ke taraf patung ya. Yaitu sesuatu yang punya bayangan. Sesuatu yang punya bayangan. Patung ya. Misalnya orang suka mungkin patung binatang, boneka. Boneka nanti pembahasannya lain. Kalau boneka lain, khususnya untuk anak-anak ya. Uh, atau patung manusia. Kadangkala sampai kita lihat nanti ada pahlawan sebetulnya dilarang seorang pahlawan dibuat tubuh apa namanya? Tubuh pahlawan. Tubuh pahlawan itu dilarang dalam Islam. Ini sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh karena begitu penghormatannya kepada orang yang sudah meninggal ini, begitu cintanya dan begitu banyaknya jasa mereka akhirnya dibuat patung, tubuh, ringan. Bisa-bisa sebagaimana yang terjadi sehingga akhirnya orang mengibadati tubuh-tubuh seperti ini. Jadi seperti ini ya sebetulnya itu dilarang semuanya dalam Islam uh, jadi patung yang apa namanya gambar atau kita akan patung itu jauh lebih lebih keras pengharamannya dibanding gambar akan tapi gambar juga sebetulnya diharam diharamkan karena itu setiap kaum muslimin dilarang bermudah-mudahan di dalam masalah ini kemudian <clears throat> kalau kita lihat sebetulnya memang ada perselisihan para ulama tentang hukum foto ya apakah foto itu termasuk menggambar atau tidak? Ini sudah kita bahas kemarin. Ada dua pendapat sebetulnya dalam hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama gimana? Foto, foto. Kalau gambar jelas ya, kalau menggambar sepakat semua para ulama yang namanya menggambar atau melukis itu semuanya diharam, diharamkan. Sekarang foto, haram atau tidak? Kalau untuk dipergunakan penting boleh. Pertama mereka mengatakan tukang foto tidak termasuk menggambar, tidak termasuk melu melukis. Akan tetapi para ulama yang mengatakan tidak termasuk melukis melihat lagi bahwasanya gambar, eh, gambar tadi adalah gambar yang memang dibutuh, dibutuhkan. Iya. Kalau tidak dibutuhkan termasuk di dalam larang, larangan. Kalau tidak dibutuhkan termasuk ke dalam ke dalam larangan. Jadi seperti ini. Jadi memang apapun ceritanya memang kita kalau foto adalah foto yang memang dibutuh dibutuhkan seperti tatkala kita butuh ijazah, tatkala kita butuh KTP, paspor, visa, kemudian mungkin dalam jual beli kalau memang dibutuhkan gambar dan sebagainya, dalam urusan ke pemerintahan dan sebagainya, surat nikah dan sebagainya. Adapun yang lainnya kalau para ulama ditanya, kalau seandainya gambar tadi adalah gambar yang disimpan sebagai kenangan, maka para ulama mengatakan itu juga tidak tidak boleh. Kenapa? kita kemarin sudah sebutkan dalilnya riwayat Bukhari Muslim bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Umum gambar apa saja? Yang penting gambar yang bernyawa. Jadi demikian ikhwani wa akhwati azan ya Allah wa jami'an. Memang kalau seandainya saya kita bahas seperti ini padahal hadisnya riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Mungkin karena begitu asingnya ajaran Islam di kalangan kita sehingga mungkin kita terkejut tatkala mendengarnya. Coba perhatikan aja bagaimana Nabi salah mengatakan wala qabran musyrikan illa tawaitahu. Tidaklah engkau biarkan ada kuburan yang melebihi daripada apa yang telah ditentukan syariat tinggi kecuali harus engkau ratakan. Coba lihat perkuburan kaum muslimin sekarang. Semuanya jauh dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam padahal hadis ini riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin selalu mengatakan semua hadis yang riwayat Bukhari Muslim sepakat seluruh para ulama bahwasanya diteri, diterima. Akan tapi coba lihat, karena jarang dibaca, akhirnya tidak tidak tahu bahwasanya ada hadis seperti ini. Demikian ikhwani wa akhwati azan ya Allah Jadi ini sebab kedua. Sebab pertama hulu. Sebab yang paling banyak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah berlebihan. Di dalam mencintai orang-orang saleh, dalam menyanjung orang-orang saleh. Kemudian yang kedua adalah menggambar. Ya karena berlebihan dalam mencintai akhirnya muncullah keinginan untuk menggambar, melukis ya sehingga akhirnya kedudukan chef ini kedudukan guru kita ini itu berada di posisi yang paling dalam dalam hati kita bahkan kecintaan kita kepada Allah kadang kala kalah masuklah ke dalam syirik cinta dan sebagainya kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirik besar adalah at-tabarruk al-mamnu' bis salihin mencari berkah yang dilarang dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang saleh. Cari berkah. Ini kayak juga pembahasan sudah kita kita bahas juga ini. Belum. Dan, eh, belum. Cari berkah. Cari berkah. Udah. udah. Kayaknya udah nih dulu. Sampai kita udah lama memang. Kita bahas sampai kita singgung tentang kiai ya. Iya, Kiai Slamet apa? Ya, kerbu. Ya, kerbu yang ada di di Jawa Tengah ya. Yang sampai kotorannya saja direbuti orang. Karena apa masalahnya? Cari cari berkah. Nah, ini masalahnya. Ini sebab kesirikan terjadi. Uh, beliau katakan di sini bahwasanya di sana ada cari berkah yang dibolehkan, ada cari berkah yang dilarang. Ya, ada berkah yang disyariatkan, cari berkah yang disyariatkan, ada cari berkah yang dilarang. Di antaranya, ya, berkah yang di, diperintahkan oleh Islam adalah berkahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mendatangkan berkah. Tapi dengan dengan apa? Dengan dijadikan jimat? Tidak, akan tapi dengan dibaca. dibaca. Malam Lailatul Qadar malam yang diberkahi. Tapi bagaimana? Semedi? Tidak, akan tapi dengan sholat dengan salat, dengan berzikir dan baca Quran. Bahkan seorang muslim itu adalah seorang yang diber, diberkahi. Nabi SAW katakan sesungguhnya ada satu pohon yang keberkahannya itu sama seperti keberkahan seorang mus, muslim. Jadi muslim itu berkah. Berkah apanya? Amalan, amalannya. Bergaul dengannya penuh dengan keberkahan, itu penuh dengan kebaik, kebaikan. Jadi tabaruk di sini maksudnya adalah mencari berkah, ya mencari mencari berkah. Maka seorang muslim itu banyak ber, berkahnya. Masjidil Haram itu juga masjid yang ber, berkah. Masjidil Aqsa juga masjid yang berkah. Tapi bagaimana? Apakah dengan mengambil kerikilnya atau mengambil e, kain yang dijadikan untuk penutup Ka'bah atau dengan mengambil lampunya dan sebagainya tidak akan tapi berkahnya itu tatkala kita salat di dalam di dalamnya. Ini berkahnya. Jadi demikian, ini berkah-berkah yang memang boleh kita mencari berkah dengannya. Atau mungkin berkah dengan jasadnya nah Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang punya jasad yang berkahnya bisa berpin, berpindah. Maka seorang itu boleh. Para sahabat banyak di antaranya yang punya rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka punya kain, ya, di mana kain ini Ummu Salam mengatakan kalau seandainya kain Nabi yang dipakai oleh Nabi sallallahu tatkala ada seorang yang sakit maka kain ini kemudian dicelupkan di air dan diperintahkan untuk dipakai mandi oleh orang yang tak yang sakit. Jadi mencari berkah daripada apa-apa yang peninggalan daripada jasad Nabi alaihi salatu wasallam ini dibolehkan. Akan tapi untuk yang lainnya tidak. Maka kita akan terangkan tentang mencari berkah yang dilarang dalam Islam. Ada yang berpendapat bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendatangkan berkah, ada sesuatu yang bisa mendatangkan berkah. Seperti misalnya kuburan wali fulan, itu kalau kita ziarahi maka akan mendatangkan berkah. Maksud berkah di sini adalah kebaik, kebaikan dalam bentuk apa saja. Mungkin kalau kita ziarah kuburan wali itu rezeki kita akan akan tambah. Ini berarti cari berkah. Kemudian kalau kita ziarah kuburan wali tadi maka sakit kita akan sembuh. Ini juga cari berkah dan ini cari berkah yang orang itu terjatuh ke dalam kesirik maka coba lihat bagaimana mereka-mereka yang datang jauh-jauh bahkan dari luar negeri datang ke Langkat untuk cari ber berkah. Ini semua adalah kesyirikan dan bukan syirik kecil, akan tapi sudah syirik syirik besar. Kemudian ada yang dikenal dengan mencari berkah tapi hukumnya tidak syirik, tapi beda. Ah. Bid'ah. Beliau katakan di sini bid'ah ini adalah uh, bid'ah ya. Tabaruk bid'ah adalah mengambil berkah dari peninggalan orang selain Nabi SAW. Kita terangkan tadi bahwasanya kalau seandainya seorang mencari berkah dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW daripada jasadnya boleh, seperti rambutnya, ya, kemudian juga pakai pakaiannya, ubannya. Ya para sahabat menyimpan uban siapa? Uban Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang punya apa namanya? Uh, istilahnya apa? Kayak jimat modelnya ya. Yaitu disimpan dalam satu kain. Kemudian dia bilang bahwasanya kain ini nanti kalau aku meninggal, kuburkan bersamaku. Kuburkan bersamaku. Maka kala dia meninggal sebelum dikuburkan dibuka dulu apa sih dalamnya? Rupanya dalamnya ada tujuh butir uban Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuh butir uban itu ubannya siapa? An-Nabi. Karena kalau Nabi SAW sisiran, rambut yang berjatuhan itu langsung diambil oleh para sahabat Nabi alaihi wasallam. Untuk selain Nabi, nah ini nggak boleh. Untuk selain Nabi tidak tidak boleh. Karena itu tidak ada satu apa namanya seorang pun dari para sahabat daripada tabiin mengambil berkah dari orang-orang yang hidup dengan semasa mereka dari kalangan para ulama. Karena itu tidak ada istilah tuan guru minum, sisanya jadi rebutan. Biasa, hmm. seperti itu. Ya, ini ini semua adalah berkah yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad ya, Imam Ahmad rahimahullah taala pernah pada suatu hari disalami oleh seseorang. Salam Imam Ahmad dengan seseorang. Kemudian setelah salam kan nempel tangannya dengan Imam Ahmad, kemudian diusapnya ke muka-mukanya, diusapnya ke ke badan-badannya. Maka Imam Ahmad marah. Apa kata Imam Ahmad? Dari mana perbuatan ini kalian, kalian ambil? Punya perbuatan ini diambil dari orang-orang kah? Dari orang kafir. Jadi tidak boleh. Jadi kita boleh mengambil berkah kalau berkaitan dengan seseorang itu hanya kepada nah, Nabi alaihi salatu wasallam. Selain Nabi maka tidak tidak boleh. Karena itu ikhwani wa khawati azan ya Allahu ayyakum jami'a. Kalau kita lihat seperti ini maka jelaslah kita lihat bagaimana orang-orang yang sangat berlebihan dalam mencintai guru-guru mereka. Kita lihat bagaimana tatkala guru tadi mungkin salaman, dia sampai menundukkan kepala. Ini dilarang sebenarnya dalam Islam. Walaupun sebetulnya adat ya, adat orang Jawa sebetulnya kalau lewat sebetulnya harus sama Harus menunduk Itu dilarang dalam Islam si menunduk seperti itu. Nundukkan kepala itu tidak boleh di hadapan orang kecuali di hadapan Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Jadi tidak boleh. Kalau salaman ya sekedar salaman, tidak boleh duduk. Maka kita lihat adat kebiasaan di hari raya yang ya, banyak dilakukan oleh masyarakat itu sangat bertentangan dengan Islam, sungkem istilah orang. Itu tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Karena kita tidak boleh menundukkan kepala kita kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu orang yang sangat marah kalau seandainya beliau datang para sahabat berdiri. Gak mau Nabi salam. Nah kalau ada Nabi SAW masuk ke masjid, kemudian para sahabat menyambutnya dalam keadaan berdiri, maka Nabi tidak tidak mau. Nabi nggak mau karena itu kalau Nabi masuk atau Nabi menemui para sahabat tidak ada seorang pun yang berdiri. Semuanya duduk, tetap duduk. Jadi Nabi yang salaman begitu saja. Jadi tidak ada yang menyambut khusus berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Karena ditakutkan hal ini nanti menyeret seorang ke dalam kesyirik, kesyirikan. <clears throat> Di hari tatkala banyak orang yang ingin supaya disambut. Kalau datang langsung semuanya berdiri berdiri menyambut. Ini senang sekali orang seperti ini kayaknya dihormati. Padahal Islam secara apa namanya dalam hukum yang paling pas dalam ini ada dilarang sebetulnya. Tapi walaupun nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang kadangkala diboleh dibolehkan. Karena itu termasuk diantara mengambil berkah yang diharapkan adalah dengan mengusap-usap Ka'bah. Kita lihat coba perhatikan tatkala orang haji atau orang umroh Semuanya itu bertempelan ya keliling ngusap-ngusap Ka'bah atau kuburan-kuburan dinding kuburan Nabi diusap-usap ini semua ngambil berkah yang dilarang atau kuburan wali-wali coba lihat perhatikan kalau bagi mereka bagaimana kalau mereka itu ulang tahun ya ulang tahun seorang guru kalau orang-orang sufi maka mereka akan mengusap-usap kuburan mencari berkah mengusap-usap kuburan ini semua adalah perkara yang dilarang bahkan sebetulnya dalam adab ziarah kubur sebetulnya kita dilarang kalau berdoa dalam keadaan duduk sebetulnya. Jadi nggak boleh duduk kalau kalau ziarah kemudian berdoa dilarang oleh para ulama. Di antara ulama-ulama Syafi'i yang sangat melarang keras orang-orang yang ziarah kubur dan berdoa dalam keadaan duduk. Jadi berdiri dengan menghadap kiblat. Berdiri dengan menghadap menghadap kiblat setelah itu pergi. Bahkan sebagian ulama Syafi'i berpendapat jangan apa namanya jangan e, berdoa di dekat kuburan akan tapi berdoa dari jauh dari jauh Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara syirik. Nah, mungkin kita membiasakan sehingga akhirnya orang biasa nanti bahkan meminta sesuatu kepada ahli ahli kuburan. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Karena tifani wa akhwati azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi termasuk mengambil berkah yang dilarang sebagaimana kita katakan tadi mengusap-usap Ka'bah, mengusap-usap kuburan atau mencium kuburan ya. Kita lihat sebagian orang juga ada yang mencium mencium kuburan ya mencium kuburan karena ingin mencari ber berkah dan yang lain-lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Ghazali sendiri, Imam Ghazali sangat mengingkari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kemudian juga beliau katakan termasuk di antara tabarruk mencari berkah adalah bagaimana seorang itu mengibarati Allah di sisi kuburan. Dia tidak meminta kepada ahli kuburan, akan tapi dia berdoa, dia salat, dia melakukan ibadah kepada Allah tapi di sisi kuburan. Dengan keyakinan bahwasanya tatkala seorang beribadah di sisi kuburan ini maka ibadahnya akan lebih diterima, diterima oleh Allah Subhanahu wa ala. Jadi kalau seandainya seorang itu berdoa kepada ahli kuburan ini syirik besar. Tapi kalau seandainya dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan ini syirik ke kecil. Yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam nanti lama-lama bisa jatuh ke dalam syirik syirik Jadi demikian ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau katakan juga termasuk di antara mencari berkah yang dilarang dalam Islam adalah mencari berkah pada tempat-tempat tertentu. Yang sebetulnya tempat ini disebutkan dalam sejarah akan tapi tidak ada kalau sangkut pautnya dengan Islam sedikit pun. Seperti misalnya <clears throat> banyak jamaah haji, banyak jamaah umroh yang kalau berangkat ke sana mereka selalu ziarah ke Jabal Sur, ke Gua Hira, ya ke Gua Hira. Mereka bukan hanya sekedar pergi nengok gua ini bagaimana, nengok gunung ini bagaimana tidak. Akan tapi bahkan mereka itu berusaha untuk sholat di sana. Di sana. Ini termasuk salah satu penyebab kesirikan yang paling besar. Karena sebetulnya dilarang. Sebetulnya kalau saat ini kita haji, sebetulnya yang paling baik yang paling utama adalah untuk tidak menziarahi tempat-tempat kecuali tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Ada orang yang sibuk-sibukan, antri-antrian, pergi ke e, rumah yang katanya di rumah itu dilahirkan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka berusaha untuk salat di sana. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab tatkala beliau haji beliau lihat orang-orang salat di tempat tertentu, rebutan. Ini orang tabi'in, orang yang hidup pada zaman sahabat. Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ada orang berdesak-desakan salat di suatu tempat. Maka Umar bertanya, ini pohon-pohon apa sih kok orang sibuk-sibuk salat di situ? Dikatakan bahwasanya pohon ini Amirul Mukminin adalah pohon yang dahulunya Nabi Salam bersama kalian membaiat para sahabat sahabat yang kita kenal dalam sejarah dengan sebutan baiatul Ridwan. Orang yang baiat di bawah pohon ini bersama Nabi Salam semuanya dijamin masuk ke dalam surga. Karena itu orang-orang pada zaman tabiin mereka berebutan untuk apa? Salat di di tempat ini. Maka Umar bin Khattab perintahkan kepada sahabat yang lain untuk memotong pohon, Dipotong sampai ke akar-akarnya supaya orang tidak tahu tidak tahu lagi. Maka apa kata para sahabat ini adalah rahman Allah swt. Dan kalau pohon tadi dipotong. Karena bisa saja karena sebab pohon ini akhirnya terjadi kesyirikan. Karena itu tidak ada sunnahnya kita sholat eh, apa namanya di Jabal tuh kita sholat di Wahiro, kita sholat katanya di rumah Khadijah, kita sholat katanya di, di tempat kelahiran Nabi alaihi salatu Enggak ada sunnahnya. Yang disunahkan itu salat Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, DO, DO di, di Masjid Kuba. Ataupun kalau ziarah ziarah ke kuburan Baki dan ziarah ke kuburan Uhud, syuhada Uhud, orang-orang syahid di perang Uhud. Ini saja. Yang sisanya tidak tidak ada. Karena itu selayaknya bagi seorang yang berangkat haji atau melaksanakan umrah untuk tidak jalan-jalan ke sana. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dilarang kita bersusah-susah untuk bepergian kecuali di tiga tiga masjid. Ya, ini banyak jemaah haji yang apa namanya? pinginnya hanya untuk ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini satu kemungkaran yang sangat besar yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullah ajmain. ini demikian ikhwani wa akhwati yang Allah wa iyakum jami'an. Karena itu tidak boleh seorang itu menuju satu tempat yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali di mana? masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, Masjid Masjid Aqsa. Di tempat manapun tidak boleh. Kita juga lihat banyak sebagian orang sekarang susah-susah untuk mengunjungi suatu tempat yang mana tempat itu tidak ada fadilah sedikit pun akan tapi diniatkan untuk ibadah, ibadah cari berkah. Ini berkah namanya berkah syirki, syirkiyah. Berkah mencari berkah yang terjatuh ke dalam kesyirik, kesyirikan. Ikhwani wa akhwati wa iyyakum jami'an. Kemudian termasuk di antara mencari berkah yang dilarang dalam Islam, ya, yang berkaitan dengan tempat adalah mencari berkah dengan pohon, dengan bebatuan, dengan tiang-tiang, bahkan dengan sumur atau air tertentu yang tidak ada keterangan dalam syariat. Kalau kita mencari berkah dengan air zam-zam, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Tapi kalau mencari berkah dengan sumur tertentu, dengan air tertentu, dengan pohon tertentu dan batu tertentu, maka ini semua terjatuh ke dalam kesyirikan. Khususnya beda nanti masalahnya kalau memang apa namanya? Yang penting kita tekankan tadi cari berkah adalah cari kebaikan ya. Mungkin dengan menyembuhkan penyakit. Beda masalahnya nanti kalau air tadi selain zam-zam misalnya sudah diterangkan atau sudah diteliti bahwasanya air tadi mendatangkan manfaat manfaat seperti air apa? Air oksigen kata orang. Mendatangkan manfaat untuk kesembuhan diri. Maka nggak masalah kita minum dengan niat untuk menyembuhkan dengan diri. Tapi kalau air, kemudian kita dengar kemarin pernah ditanyakan di mana? Di diski ya, di semu air. Katanya air itu menyembuhkan. Banyak orang sembuh. Ini semua kesirikan sebetulnya. Ini semuanya kesirikan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada keterangan dari para ahli bahwasanya air itu adalah air yang menyembuh, menyembuhkan. Tapi kalau memang ada keterangan dari penelitian bahwasanya air itu mengandung zat yang memang bisa menyembuhkan suatu penyakit maka itu nggak masalah. Akan nanti kalau hanya sekedar lepas begitu saja maka ini termasuk mencari berkah yang dilarang dalam dalam Islam. Hanya sebab karena cerita orang beliau katakan hanya sebab cerita itu ada orang yang mandi sembuh, ada orang minum air sumur sehingga orang akhirnya datang-datang mencari berkah kepada air ini. Bahkan akhirnya orang antri untuk mengambil air ini kata beliau hafizahullah taala. Ini semua termasuk perkara yang dilarang dalam is dalam Islam. Kemudian beliau katakan bahwasanya kalau seandainya kita melihat hal-hal seperti ini bagi para pemimpin atau orang yang punya kemampuan hendaknya mereka berusaha untuk menghilangkan tempat-tempat seperti ini. Karena tempat ini akhirnya menyebabkan seorang itu bertawakal atau bersandar kepada hal-hal seperti ini. Ada masalah, datang ke tempat ini. Ada masalah, datang ke tempat ini. Ada suatu hal yang menyulitkan, datang ke kuburan. Ada suatu hal yang menyulitkan, datang ke pohon yang dianggap mendatangkan ber berkah. Sehingga akhirnya orang lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ala. Coba perhatikan bagaimana pengingkaran Nabi Salam yang begitu keras. Tatkala ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, meminta untuk mencari berkah kepada sesuatu yang tidak ada berkah padanya, yaitu hanya sekedar menggantungkan apa? senjata. Orang-orang musyrikin dulu punya pohon yang namanya Datu Anwar, yaitu pohon yang telah digantungkan yang digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka kalau mereka mau perang. Tujuannya agar senjata tadi makin makin hebat, punya eh, makin punya kekuatan. Maka tatkala mereka minta, maka Nabi SAW sangat marah kepada mereka. Nabi SAW bilang, sesungguhnya permintaan kalian ini sama seperti permintaan Bani Israel tatkala Bani Israel meminta agar mereka itu diberikan tuh Tuhan berhala. Tatkala mereka mereka melewati satu kaum yang menyembah berhala, maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam agar mereka juga diberikan berhala juga. Maka Nabi SAW samakan permintaan mereka kepada permintaan Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya mencari berkah kepada sesuatu yang di dalamnya tidak ada berkah termasuk kesyirikan yang dilarang di dalam di dalam Islam. Bahkan tatkala kita apa namanya kalau kita lewat rukun Yamani kalau kita sedang tawaf kita kan apa namanya mengusap ya kemudian kalau kita lewat di Hajar Aswad kita diperintahkan untuk mencium kenapa hal ini dilakukan hanya rukun Yamani dan Hajar Aswad saja sedangkan lain daripada rukun Ka'bah tidak ada kenapa karena memang hal ini dilakukan oleh Nabi SAW kalau Nabi tidak mengusap rukun Yamani dan kalau Nabi SAW tidak mencium Hajar Aswad maka kita juga dilarang untuk mencium. Ini ada orang berlebihan. Usapnya dari ujung sampai bukan ujung. Bahkan diciumnya dari ujung sampai ujung. yang yang Masjidil Haram juga diciumi sama dia. Ini semua berlebihan. Cari berkah yang dilarang dalam dalam Islam. Kemudian <clears throat> jadi ini ya jelas insya Allah ya bahwasanya e, ada tiga hal yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kesyirikan yang akhirnya diharamkan oleh Islam. Yang pertama adalah berlebihan dalam mencintai orang Rasul Saleh. Yang kedua adalah menggambar foto. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari berkah. Yang mencari berkah. Dan mencari berkah itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Ya, kalau dianjurkan seperti apa kita contohkan tadi? Eh, baca Qur, baca Quran. Kemudian air zam-zam itu juga dibolehkan. Kemudian sahur. Sahur itu berkah. Ya, sahur itu berkah. Maksud berkahnya bukan makannya, sebetulnya. Akan tapi berkahnya itu waktunya. Waktu sahur adalah berkah mendatangkan kebaikan. Doa itu mustajab kalau di, diajukan di waktu di waktu sahur. Doa itu mustajab kalau di, diajukan di waktu sahur. Kemudian juga waktu-waktu yang diberkah itu adalah di awal-awal pagi. Tatkala kebanyakan kita tidur. Itu berkah. Jadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah itu. Jadi kalau cari rezeki, pasnya memang hari itu di hari itu malaikat, di waktu itu malaikat bagi berhenti. Karena itu para sahabat benci kalau ada orang tidur tidur subuh. Bukan dilarang sebetulnya, nggak ada larangannya, tapi benci. Kenapa? Karena waktu dibagikan berzikir kita dalam keadaan tidur. Karena itu Abdullah bin Mas'ud kalau belum zikir, zikir kepada Allah SWT di, disunahkan seorang itu tetap di masjid sampai matahari terbit. Siapa yang melakukan itu di masjid berzikir pada Allah, baca Quran, kemudian sebelum dia keluar masjid setelah terbit matahari dia salat duha, maka pahalanya sama seperti orang melaksanakan um, umroh. Kita pingin umroh, tapi ada pahala umroh jarang dilaku, dilakukan. Pingin haji ada pahala haji, datang ke taklim ini pahalanya pahala haji. Nabi SAW bilang, semua orang yang datang taklim maka pahalanya sama seperti orang yang haji. Tapi banyak di antara kita yang malas datang datang taklim. Tapi maunya haji. Wallahu alam apa maunya apa maunya tatkala ingin melaksanakan melaksanakan haji. Baik, jadi seperti ini ikhwani wa akhwati azan ya Allah iyyakum jami'a. Jadi waktu yang diperkaya adalah antara siap subuh sampai sampai terbit matahari. Di hari di kala tatkala kebanyakan kita enak untuk tidur. Kemudian malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan dengan berkah. Lalu kita katakan bukan berkah apa-apa akan tapi berkah tatkala seorang itu melaksanakan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ala. Adapun yang lainnya, maka itu tidak ada ya. Adapun yang lainnya maka tidak ada kecuali kalau memang hal itu ditetapkan dengan dalil. Karena itu kita katakan bahwasanya seperti berkah tadi. Ada orang menganggap dinding kuburan Nabi Salam itu mendatangkan berkah atau tiang-tiang di masjid Nabawi atau di masjid Al mendatangkan berkah maka ini semua tidak benar. Atau astarul Ka'bah yaitu kain penutup Ka'bah mendatangkan berkah maka ini tidak benar. Karena itu kita lihat banyak orang yang berusaha ingin apa? Mencuri kain kain Ka'bah. Karena itu jemaah haji waktu haji kain Ka'bah dinaikkan. Ya, tatkala ditanya kenapa dinaikkan karena banyak orang yang berusaha menggunting dan membawa pulang. Ini kebodohan kaum muslimin yang terjadi ya. Ini kebodohan kaum muslimin terjadi. Jadi ikhwani wa akhwati azan Allahu ayyakum jami'a. Ya. Terlalu. Jadi demikian ya. Nah, hal ini hendaknya kita perhatikan dan kita apa namanya pahami bersama-sama bahwasanya tiga hal ini adalah sebab yang paling banyak menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik syirik besar. Nah, coba perhatikan dan resapilah permasalahan ini sehingga akhirnya kita terbebas dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kepada potongan hadis yang sudah kita bahas ya <clears throat> tentang masalah kuburan. Sebetulnya ini juga perlu kita tekankan kembali karena ini masalah yang sangat apa namanya banyak ya terfitnah kaum muslimin dengannya. Padahal sebagaimana yang kita tekankan tadi bahwasanya hadisnya itu semuanya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kembali ingin kita tekankan dengan tujuan menyampaikan kebenaran kebenaran kepada masyarakat. Karena ini satu janji yang Allah SWT perintahkan kepada orang yang mengetahui untuk menyampaikan suatu kebenaran. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.